jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa yang telah melimpahkan nikmat begitu banyak kepada kita. Atas nikmat Allah tersebut kita dapat hadir di tempat yang baik di Baitullah di rumah Allah dalam rangka takarrubullah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam senantiasa terlimpah, terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW Nabi akhir zaman yang sama kita cintai. Insya Allah kita tetap menjadi pengikut beliau yang paling setia sampai akhir hayat kelak. Amin. Ya rabbal Alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahmatullah. Kita bersyukur bahwa kita sudah sampai di bulan Rabiul Awal hari tanggal 3 Rabiul Awal pada merupakan bulan ketiga dalam bulan-bulan Islam yang jumlah bulan Islam itu juga 12 bulan sama dengan bulan-bulan lain namun bulan-bulan Islam ini tak pernah populer sampai hari ini bahkan kita umat Islam cukup besar dunia tak pernah mempopulerkannya kita lebih akrab dengan bulan-bulan Masehi yang justru tahun penghitungannya dihitung dari tahun kelahiran Yesus Kristus. Hari ini tanggal 2 Desember 2016 Masehi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tema yang akan kami sampaikan akan beri judul pendidikan dalam sejarah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Menurut Cicero filsuf Yunani, orang yang mengabaikan sejarah, orang tersebut tidak akan pernah dewasa dan selalu akan membuat kesalahan yang berulang-ulang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quranul Karim yang merupakan hudalinas petunjuk hidup kita 90% lebih isinya adalah tentang sejarah. Kalau kita kuasai sejarah ini, insya Allah kita juga orang yang cerdas. Mari kita tengok dulu sejarah bagaimana ketika Adam dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala wa qala lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khali. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat Allah akan menjadikan seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya agak memprotes Mengapa kau jadikan dia Adam sebagai pemimpin? Bukankah Adam berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Qulu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima' Sementara kami wa nahnu nusabbihu bihamdika selalu bersembah kepadamu bertasbih kepadamu Jawab Allah, ini alamu ma la Aku lebih mengetahui tentang apa yang tak kau ketahui. Kemudian malaikat pun tutup. Namun iblis tetap membangkang. Mengapa pula Adam yang kau jadikan pemimpin atau khalifah sementara aku juga berilmu. Jadi menjadi pertanyaan mengapa ada menjadikan khalifah menjadi pemimpin bukan malaikat yang senantiasa beribadah. Alasannya malaikat engkau patuh saja tapi kurang ilmu. Mengapa bukan juga iblis yang lebih senior. Iblis kufar. Dia berilmu tapi membangkang. Dan dia akan membangkang terus sampai akhir kiamat. Dipilihnya Adam sebagai pemimpin karena dia berilmu dan beriman. Hadirin jamaah sedang Jumat jadi kalau kita tengok sejarah bagaimana ketika Allah ingin menjadikan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi Allah yang Allah menciptakan langit dan bumi, itulah persyaratannya, berilmu dan beriman. Tidak berilmu, bukannya berilmu saja tapi kafir, kufar, dan Allah sudah tahu bencana pasti akan terjadi bila iblis yang memimpin dunia ini. Juga bukan malaikat yang hanya beribadah ke kurang ilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai keinginan menjadikan seorang pemimpin itu yang berilmu dan beriman, maka pihak iblis selalu protes dan membantah. Ketika diperintahkan kalau itu tolong hormati Adam, dia lebih mulia dari yang lain. Iblis akan membangkang. Kata iblis, "Ana khairu minhu." Aku lebih baik dari dia. Ini pernyataan iblis yang dijadikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang punya bumi dan langit ini punya kehendak seperti itu. Bila orang-orang beriman dan berilmu itu yang akan memimpin dunia ini, dia akan memimpin dengan rahmat, dengan cinta, dengan kasih sayang. Dia akan melindungi seluruh umat yang ada, bahkan seluruh makhluk yang ada. Rahmatan lil alamin Dan inilah kita tengok sejarah sejak masa Rasulullah SAW sepanjang 800 tahun 8 abad lamanya Islam memimpin dunia. Kemudian kekuasaan Islam itu berakhir pada tahun 1492. Kita tahu sejarah mencatat berakhir kekuasaan Islam di Spanyol kemudian berganti. Dapat mengapa umat Islam sudah meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Dan 10 tahun kemudian masih ada adaptasi. Kita tengok Spanyol umat Islam hanya diberi dua opsi engkau masuk Kristen karena Kristen sudah memimpin pada waktu itu atau keluar dari Spanyol dengan kata lainnya diusir maka kaum muslim memilih untuk eksodus keluar dari Spanyol itulah awal dari masa kelam dunia Islam dan sampai hari ini hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah Jadi ketika orang beriman dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Allah yang punya bumi ini selalu ada protes yang bernama iblis. Itulah simbolnya. Dan itu akan berjalan terus, berjalan terus sampai akhir zaman kelak. Mari kita tengok ayat-ayat Allah yang sangat dibenci oleh orang-orang kufar dan orang-orang kaum munafik. Kita tengok surat Al-Maidah 51 yang hari ini sedang diperjuangkan oleh umat Islam saudara kita yang berkumpul di Monas sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la tattakhidhu yahuda wa nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat orang-orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpinmu. Ketika ayat ini dikumandangkan ada dua respon. Yang pertama kelompok orang beriman sami'na wa ta'na karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah punya mau bukan keinginan kita. Nah, kelompok kufar bersama-sama dengan orang munafik yang setengah Islam, setengah kufar menolak ayat ini. Mereka benci dengan ayat ini. Seolah-olah ayat ini diskriminasi. Mengapa hanya orang beriman saja menjadi pemimpin yang lain tidak? Toh sama-sama membangun, sama-sama pintar dan seterusnya. Bagaimana cara menolaknya? Ayat ini dipersoalkan. Ayat ini kan multi tafsir. Kata-kata awliya dipersoalkan. Padahal para mufasirin al-tafsir awliya itu jamak dari kata wali. Wali itu pembina, pemimpin. Orang punya otoritas. Kita ambil contoh wali nikah. Dia pembina, dia pelindung dan dia punya otoritas. Dan harus Islam dan harus beriman. Wali nikah, kalau nggak enggak sah nikah itu. Hadirin, masih dan Jumat rahimakumullah. Mari kita tengok sejarah turunnya wahyu ini. Al-Maidah 51 turun di Madinah. Madinah pada waktu itu majemuk heterogen. Bukan seperti sekarang. Ada Yahudi di situ, ada Majusi, ada Nasrani, penyembah berhala juga ada. Kemudian Islam datang belakangan. Hasil dari Exodus ketika Rasulullah masih di Makkah mengembangkan agama banyak masuk Islam tapi terancam jiwanya di bawah pemerintahan kafir Quraisy di Mekah yang masuk Islam dibunuh atau keluar dari Mekah. Dua opsi. Sama ketika di Spanyol, ketika Kristen sudah memimpin umat Islam dipersilakan masuk Kristen atau untuk keluar dari negeri. Di Makkah pun demikian. Masuk Islam engkau kami bunuh atau keluar dari Makkah. Sehingga eksodus besar-besaran lari sampai ke Madinah. Akibatnya Rasulullah masih berada di Mekah. Umat Islam sudah membesar di Madinah. Itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, membuat semacam pemerintahan kecil, mengatur siapa yang jadi gubernur, siapa yang dikirim ke Yaman, maka umat Islam pada itu besar dan mayoritas. Dan mereka lah yang memimpin. Disitulah Wahyu ayat 51 dari surat 5. Jangan kau angkat Nasrani Yahudi menjadi Jadi alasan pertama adalah karena mayoritas kita Hadirin jamaah sidang Jumat, rahimakumullah. Ayat ini kan selalu oleh orang-orang yang tendensius, yang benci kepada Islam. Dituding ayatnya sebagai diskriminasi. tak adil, Bahkan dianggap tidak nasionalis atau tidak Pancasilais. Justru kalau kita baca secara lengkap ayat ini mulai 51 sampai dengan 57 justru sangat realistis ayat ini. Sangat realistis. Pada ayat ketika wahyu ini turun, Rasulullah sedang memimpin, belum ya, sebagai presiden. Artinya mayoritas memimpin di situ. Kita lanjutkan, ayat ini belum selesai. Ba'duhum awliya ba'di. Di atas dikatakan jangan kau angkat mereka, tapi selanjutnya ba'duhum awliya ba'di. Non muslim itu sebagian mereka akan memimpin dari sebagian yang lain. Dicontohkan bukan di Madinah, di Makkah. Silakan kafir Quraisy memimpin di sana Nusa Tenggara Timur, Bali misalnya, Papua, Monggo. Jangan minoritas memimpin di situ. Jadi sangat proporsional dan sangat logis. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Berikut wa may yatawallahum minkum andaikan engkau tetap mengangkat mereka, menjadikan mereka salah pemimpinmu dalam komunitasmu, fa innahu minhum, maka engkau termasuk dari golongan mereka. Hadirin jamaah dan jemaat bermakmullah. Kita lanjut ayat 52. Dan ini sedang Allah sedang memperlihatkan Barangkali kita nggak ngeh dengan ayat ini selama ini. Dalam ayat 52 Allah mengatakan fatral ladina fi qulubihim maradun. Nanti kau lihat. Kau lihat. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, penyakit nifak atau orang disebut munafik. Yusari'una fihi. Mereka segera mendekat kepada orang yang aku larang. Mendekat, merangkul, dan dia mengidolakan. Dan sambil berkata, berujar dia, Ya kuru nakhsha antusibala dah iya iratun. Sesungguhnya kami takut datang bencana kepada kami apabila kami tidak mendukungmu apabila kami tidak merangkulmu. Bencana apa? Bencana dunia Mungkin jatah, mungkin berbisnis, mungkin rupiah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita tengok nanti. Kita baca di rumah ayat 51, 52, 53, 54, 55, 56. Kemudian kita masuk pada ayat 57. Bila ayat 51 dipersoalkan orang dianggap multi tafsir, padahal tidak multi tafsir, itu ayat-ayat yang mahkamat, ayat yang tegas karena mengandung hukum. Bagaimana mungkin hukum banyak bisa ditafsirkan macam-macam? sepakat ahli tafsir ya aulia itu ya pemimpin. Nah, kalau itu masih diperdebatkan, maka sebagai penutup ayat 57, "Waladina amanu la tatakhadhu ladina takhadhu dinakum." Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan pemimpin orang-orang yang membuat agamamu huzuan wala'iban. Orang-orang yang membuat agama menjadi ejekan dan permainan. Huzuan wala'iban. Siapa mereka? Minalladzina utul kitab min qablikum. Yaitu orang-orang mendapatkan kitab sebelum kamu. Yaitu para ahli kitab. Wa kuffar. Dan orang-orang kafir. dan terakhir Allah akan menutupnya wattaqullaha in kuntum takutlah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman hadirin jamaah sidang Jumat pengagumullah jadi bila soal ayat atau Al-Quran yang dikufuri, dibenci, dilecehkan, itu telah ada sejak dulu. Allah mengatakan pelakunya ya ahli kitab lah. Nasrani, Yahudi. Dan ketika Allah menjadikan Adam sebagai khalifah pun itu diwakili oleh iblis juga selalu membenci. Mengapa orang beriman jadikan? Yang tidak pernah terjadi adalah umat Islam menista, menghina kitab suci orang lain. Ini belum pernah terdengar. Tapi kalau non muslim menghina Quran, menghina Nabi, itu sejak dulu kalah. Itulah karakter dan Allah Maha tahu. Karakter orang itu akan tetap seperti itu, dahulu, sekarang dan yang akan datang. Hadirin jamaah sidang Jumat Rumah Di zaman Rasulullah SAW seorang intelektual Yahudi dan sangat berpengaruh ya, juga panutan bagi kelompok Yahudi itu bernama Finhas. Dia orang ini cakap, pekerja keras, hubungannya dengan Muslim pun juga bagus, bahkan berdekatan dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar karena dia teman mendekati dan memberikan advis atau nasihat, alangkah sebaiknya engkau Finhas, engkau masuk Islam. Karena ya, soal pekerjaan dia sudah merasa bagus. Namun di luar dugaan Yahudi ini menjawab dengan sinis dan ada nada menyek. Hai Abu Bakar, Tuhanmu itu kan miskin. Aku baca dalam Al-Quran dia bilang dia mengatakan begini Tuhanmu atau Allah itu akan meminjam uang kepada orang-orang yang beriman. Kalau Tuhan pinjam uang berarti dia miskin. Yang dimaksud adalah Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fatullah. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Lipat ganda yang banyak. Beliau menerjemahkan menurut kemauannya sendiri. Pada ayat inilah ayat metafora. Majas. Yang Allah masukkan berinfak. Allah pakai kata-kata meminjamkan kepada Allah. Bukan berarti Allah butuh atau Allah miskin. Siapa yang ingin meminjamkan Arti berinfak kepadaku denganku karena Allah, maka akan aku lipat gandakan. Bagaimana orang miskin bisa melipat gandakan? Tapi itulah tuduhan mereka. Jadi Finhaus Yahudi melecehkan Al-Quran. Para yang dimaksud bukan itu. Tapi begitulah. Dan Allah memperlihatkan. Itu yang ada dalam ucapannya. Dalam hatinya jauh lebih besar lagi bencinya kepada Islam. Allah hafal betul karakter Allah Sami'ul Alim Maha mengetahui. Sama modelnya Yahudi dahulu, sekarang dan yang akan datang. Dan pada akhirnya setelah Makkah terjadi foto Makkah yaitu dijatuhi maka jatuh ke tangan Islam maka si Finhas ini dijatuhi hukuman hukum Islam berlaku pada dia itu eksekusi mati untuk penista Al-Quran. Barakallah liwalakum fil Quran Nadim innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله الذي هدي الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله ومن والاه La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kita perhatikan ada kisah menarik di zaman kita tengok sejarah di zaman Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dijatuhi hukuman mati dan akan dibakar Nabi Ibrahim dianggap telah menghina Tuhannya Raja Namrud, sesembahannya Raja Namrud. Maka dipersiapkanlah api unggun yang luar biasa sebelum Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api yang luar biasa itu. Seekor burung pipit terbang, dia mengambil air dari paruhnya dia siram air yang yang menggelegar yang luar biasa. Ulang kali dia ambil lagi air. Perbuatan burung pipit ini diketahui oleh cicak yang ada dekat pohon. Cicak mengomentari, wahai burung pipit, berapa besar lidahmu, paruhmu, sementara api yang besar itu nggak bisa kau padamkan. Cicak pun ikut meniup-niupkan api supaya besar. Satu pihak api supaya besar, satu pihak lagi api supaya padam. Jawab burung pipit, aku tahu. Aku nggak mampu memadamkan api ini. Tetapi aku tidak mau diam. Aku ingin berbuat. Ketika kekasih Allah dizolimi. Dan Allah akan mencatat ketika kekasih Allah sedang dizolimi, di mana aku berpihak? Itulah kemampuanku mengambil air yang pasti tidak akan bisa memadamkan api. Hadirin jamaah sidang jimat Allah. Burung pipit memberikan pendidikan kepada kita. Ketika Al-Quran dilecehkan, ketika Islam jadi ejekan, nista, di mana kita berpihak? Adakah kita tersinggung kemudian marah dan menuntut agar si pelaku dihukum? Atau kita biasa-biasa saja tanpa respon. Bahkan sebaliknya berpihak pula kepada si penista atau menyalahkan mereka yang bergerak dan seterusnya. Bahkan mencibir hadirin. Jadi Hadirin jemaah sekalian jemaat rahimakumullah. Di balik kasus penistaan agama ini sebuah ujian dari Allah ketika Islam dihina, ketika Al-Qur'an jadi mainan. Allah akan melihat di mana kita berpihak. Mari kita berdoa untuk penutup agar saudara kita yang sedang berjuang memperjuangkan keadilan mendapatkan kemenangan dan didengarkan oleh penguasa yang sedang berkuasa hari ini. Dan mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan rahmat dan kepada kita semua dan kita tetap bisa mempertahankan NKRI ini di bawah Islam yang tetap mayoritas. Inallah wa malaikatu saluna 'alan nabi alladziina amanu sallu 'alaihi wasallam taslima اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه قريب يجيب الدعوة اللهم حق حقا وارنا اتباعه ورنا الباطل باطلا وارنا اجتنابا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى wa ya'fa'u al ma'fasari wal munkar wa baghi yaidukum la'alakum tazakkarun fasrullahi azim yazkurukum wa yastajib lakum wa akbar aqimi